Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an kita masih melanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala mengenai yang disampaikan oleh al-Imam Al-Baiquni rahimahullah taala. Yarwihi 'adlun dhabitun 'an mislihi, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ini masih rangkaian daripada definisi hadis sahih. Jadi sebuah hadis dikatakan sahih manakala pertama apa kemarin syaratnya? Bersambung sanatnya. Kemudian apa? Bersih dari kotoran apa? syadz dalam artian tidak syadz, tidak ganjil. Kemudian juga tidak ada kecampuran apa? illah qadihah penyakit yang bisa merusak hati. Yang keempat adalah apa? Yang meriwayatkan tersebut adalah orang yang adlun dhabitun. Nah, an mislihi. Maksudnya apa? Maksudnya masing-masing perawi itu masing-masing perawi tersebut mengambil dari apa? Perawi yang sama-sama adlun dhabit. Paham ya? Nah, adl dhabit. Adl adalah yang memiliki sifat adalah. Al-adalah adalah apa? Istiqamatur rajuli fi dinihi wa muru'atihi. Paham ya? Nah, seorang itu istiqomah lurus dalam agamanya dan juga kehormatan serta, harga dirinya. Paham ya? Atau istilah lain apa mustaqimus sirah. Orang yang apa? Yang nabar kalau fikum riwayat hidupnya itu lurus. Dari sisi mana dikatakan lurus barakallahu fikum? Dia tidak sengaja melakukan perbuatan dosa besar dan tidak terus-menerus di dalam apa? dosa-dosa kecil itu loh. Karena nanti kalau seandainya dia masuk dalam lingkupan itu, sengaja melakukan dosa besar dan terus-menerus di atas dosa-dosa kecil, dia nanti fasik. Nah, kalau fasik berarti tidak dikatakan apa? Naam barakallahu fikum siqah lagi nanti. Apa maksudnya ya? Nah, adapun masalah dobit di sini dobit yang bagaimana? Karena dobit itu bertingkat-tingkat. Yang diinginkan para ulama di sini adalah hadis sahih itu manakala yang meriwayatkan adalah orang yang disifati dengan apa? Dobat atam. Kami ya? Nah, tamud dobit. Dalam artinya dobit itu artinya aslinya apa? Artinya teliti dan cermat gitu loh aslinya itu. Nah, teliti dan termat itu dengan dua cara, melalui hafalan atau melalui tulisan itu loh. Paham itu maksudnya ya? Sehingga ketelitian dan ketermatan dia itu akan terlihat dengan ukuran dua tadi itu. Hafalan dan juga apa? Kitabah, tulisan tadi. Paham ya? Yang hafalan maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika dia diminta untuk mendatangkan dalil itu kapan saja diminta dia bisa menyampaikan sebagaimana dia dengar ketika mengambil dari syekhnya. Itu namanya apa? Dabas besar, Dabtu as-sadri. Paham ya? Nah, kecermatan dan ketelitian yang sifatnya hafalan. Paham ya? Kemudian kecermatan dan ketelitian yang sifatnya apa? Yang sifatnya kitabah adalah apa? Dia menyampaikan sesuai dengan apa yang ditulis yang dia ambil dari gurunya waktu itu. Enggak berubah sama sekali. Oleh karena itu para ulama apa? Nah, barakallahu fikum mereka sangat menjaga para perawi yang mereka itu adalah Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, teliti dan cermat dalam tulisannya dijaga, tidak sembarangan dikasihkan para sekretaris gitu kan. Karena terkadang bisa jadi orang iri disusupkan hadis palsu di situ. Nah, dia mungkin lupa sampai dimasukkan itu disampaikan juga dengan hadis palsu atau dengan perawi yang lemah misalkan. Nanti dia bisa dibaibkan, dilemahkan orang tadi. Perawi tadi gara-gara tidak menjaga tulisannya tadi. Ya, Hewan nah, barakallahu fikum. Seperti misalkan al-habatus sauda dawa'un likulida. Al-habatus sauda dawa'un likulida. Jintan hitam itu adalah obat segala penyakit. Paham ya? Kecuali apa? Ilal haram, kecuali kematian atau punya Ketua. Paham maksudnya itu ya? Nah, ini waktu itu sempat ada kejadian barakallahu fikum. Kisahnya terlupakan cuma kejadiannya gini. Jadi di dalam tulisan kitabnya itu lama nggak dibuka. Ternyata setelah dibuka tinta tadi itu yang habbatus sauda, tinta hitam itu nempel samping jadi al hayatus sauda. Ular hitam itu obat segala penyakit. Paham ya? Nah, seperti ini juga berarti apa? penjaganya kurang. Sehingga kalau dia misalkan tidak punya hafalan, dia nyatakannya nanti seperti itu. Al-hayatus sauda unik lidah. Ular hitam itu adalah obat segala penyakit. Akhirnya berburu-buru mencari ular kobra atau ular yang hitam itu misalkan. Paham ya? Karena karena keliru tadi. Seharusnya kitabnya itu dijaga baik-baik agar tintanya tidak luntur. Ya, sehingga apa sehingga perlu perlu berhati-hati. Misalkan tidak didekatkan dengan tempat-tempat yang lembab atau misalkan dijauhkan dari air misalnya karena yang namanya tinta itu kan bisa berpindah gitu loh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ayo. Sekarang kita lanjutkan barakallahu fikum. Jadi perawinya disyaratkan harus adil, memiliki sifat adalah yaitu mustaqimus sirah. Nah, riwayat hidupnya itu lurus. Nah, istiqamatur rajuli fi dinihi wa muru'atihi. Nah, kemarin sudah kita sebutkan kemarin kan? Fastiqamatur rajuli, fastiqamatu ar-rajuli fi dinihi wa muru'atihi tusamma adalatan. Nah, itu kemarin yang sebutan Syekh Muhammad bin Shalih al Lurusnya nah seseorang dalam agama, di dalam agamanya serta harga diri serta kehormatannya itu dinamakan adalah. Maksudnya benar-benar menjaga itu loh. Paham ya? tidak merusak agamanya dengan apa? Dengan berzina, dengan minum khamr atau dengan perbuatan perjudian atau misalnya tidak pula menjaga tidak pula apa merusak muruahnya tidak merusak kehormatannya harga dirinya mungkin dengan apa mungkin dengan dia makan dengan berjalan jenggotnya panjang, pakai jubah putih misalkan, kemudian pokoknya penampilannya adalah penampilan seorang perawi yang sikoh misalkan, tapi dia makan sambil jalan. Tangan kiri megang megang apa megang misalkan lombok misalkan, tangan kanannya megang bakwan. Wah, sambil jalan lagi. Itu kan orang yang nanti. Harga dirinya berkurang. Oh, gimana ini? chef kok kayak gini, ustaz kok kayak gini misalkan. Perawi yang sikoh kayak gini. Itu bisa merusak apa? Merusak na'barakallahu fikum muruahnya. Paham ya? kecuali yang kembali ke orf, misalkan dia di depan rumah misalkan di terasnya eh, ada cangkir ada kopi Nescafe dan misalnya itu menurut keumuman ada biasa-biasa saja itu nggak merusak merunah. Tidak merusak merunah. Yang merusak merunah itu perkara-perkara yang orang itu menganggap itu perkara yang jelek dan keluar dari kebiasaan itu loh. Misalkan makan dengan jalan jauh dengan jalan-jalan itu kan kalau bagi orang yang mengenal agama kan perkara yang buruk itu loh. Sehingga nanti bisa merusak meruah, merusak harga diri atau kehormatan. Kita lihat nanti Barakallahu fiikum hafizakumullah. Halaman yang ke-21. Qala asy "Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa dalilu 'ala hadza" Dalil yang menunjukkan atas hal ini yaitu mengenai bahwasannya kabar itu yang diterima adalah kabar yang bersumber dari orang yang adil, yang memiliki sifat adalah Qaulullah Ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qaulullah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." antusibu qauman bijahalatin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah kabar, maka carilah kejelasan. Bertabayunlah kalian mencari kejelasan, mencari sumber beritanya. Antusibu qauman bijahalah. Dikhawatirkan nanti kalian akan menimpa sekelompok kaum dengan sebab kebodohan tadi itu. Dengan sebab kebodohan dan kecerobohan tadi langsung diterima ternyata enggak seperti itu. Karena kabar itu ya barakallahu fikum laisal khabar kal muayyanah. Laisal khabaru kal muayyanah tidaklah kabar itu seperti yang melihat langsung. Paham ya? Sehingga perkara yang kita lihat, perkara yang kita dengar itu jangan langsung dikabarkan, dicek dulu sumbernya mana gitu loh. Karena nanti kalau kita sembarangan dalam mengkabarkan apa? Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli masami'. Cukuplah sebuah dosa untuk seorang yang dia mengkabarkan seluruh apa yang dia dengar. Uh, hati-hati nanti tahun 2000 19 itu kan ada peperangan. PKI akan bangkit lagi. Syiah juga akan bangkit, orang Ahlus Sunnah akan dibantai. Mending sekarang enggak usah pakai jenggot aja. Sekarang telanannya isbal aja. Sekarang enggak usah pakai jubah lagi biar kita itu enggak nampak nanti enggak dibunuh. subhat seperti itu, paham ya? Akhirnya orang ketakutan gitu loh. Menyebarkan kabar yang tidak jelas keadaannya gitu loh. Yang namanya medsos media sosial itu kan bisa diubah-ubah gitu loh. Walaupun awalnya enggak seperti itu dan seperti ini. Paham ya? Menakut-nakuti itu ada seperti itu. Jadi hati-hati. Nah, jangan sampai keliru dalam menukilkan kabar. Perlu penjelasan ketika kabarnya tidak jelas tadi. Tapi kalau yang mengkabarkan adalah orang yang istiqomah, terpercaya, adil, paham ya? Maka hukum asalnya tidak perlu kita mencari kabar. Tidak perlu kita mencari apa? Mencari kejelasan lagi. Misalkan syekh yang terkenal kemudian dalam artian dia syekh ahli sunnah wal jamaah mengkabarkan bahwasanya di sana ada kejadian seperti ini. Itu nggak perlu. Benar nggak syekh? Benar nggak syekh? Enggak perlu kayak gitu. Karena dia apa? Terpercaya dengan apa? Fikoh tadi. Paham ya? Kecuali orang fasik, orang fasik itu yang orangnya bagaimana sih? Eh, orang fasik itu orangnya bagaimana? Eh, Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah, beliau menyebutkan ketika beliau mensyarah kitab Baiquniyah juga, beliau menukilkan dalam sebuah nukilan itu bahwasanya orang fasik itu orang yang apa? Man ta'ammada na'am fil kaba'ir wa asarra 'ala as-saghair itu. Orang yang senantiasa sengaja melakukan dosa-dosa besar dan terus-menerus di atas dosa kecil, itu fasik. Paham ya? Jadi dia sengaja menjerumuskan diri dalam perkara dosa besar, atau minum khamar, berjudi, berzina, dan juga dia terus-menerus dalam dosa kecil. Nah, misalkan berdosa dan semisalnya, paham ya? Atau dia mungkin menyakiti saudaranya tidak tanpa sebab dan semisalnya, paham itu ya? Akhirnya seperti itu hukum fasik, enggak terpercaya lagi kabarnya. Ayo kita lihat sini. Barakallahu fikum falamma amara Allah taala bitabayyun fi khabaril fasik maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mencari kejelasan bertabayyun mengenai kabarnya orang fasik ulima maka diketahuilah anna khabarahu ghairu maqbul pada asalnya kabarnya orang fasik itu tidak diterima la yuqbalu wa la yuraddu hatta natabayyan tidak bisa diterima tidak bisa ditolak juga hingga jelas dan nampak jadi hati-hati seperti ini ustaz Katanya ustadz ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wah, ini yang ngabarkan siapa dulu? Cek dulu orangnya, gitu loh. Dicek dulu orangnya siapa ini. Nah, benar nggak kabarnya ini? Nggak bisa kita benarkan secara total, tidak pula juga kita tolak gitu loh. Cek dulu kebenarannya. Oh, ternyata benar, barulah diterima. Oh, ternyata nggak benar. Berarti orangnya kan itu. Apa maksudnya itu ya? Jadi perlu berhati-hati dalam masalah kabar ini berhati-hati. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena berbahaya sekali. Nah, barakallahu fikum. Wa nahnu nashtaritu fi riwayatil hadis Sedangkan kita mensyaratkan di dalam meriwayatkan sebuah hadis ayyakun rawi adlan yumkin qabul khabari. Paham tidak? Ya? Disyaratkan apa? Kita mensyaratkan bahwasanya hendaknya perawi itu adlan. Adlan itu memiliki sifat adalah. Apa itu adalah tadi? Mustaqimus sirah, mustaqimu as-sirah atau istiqamatur rajuli fi dinihi wa muru'atihi. Paham tidak? Ya? Yang jalan hidupnya itu lurus atau lelaki yang lurus agamanya serta muruahnya, bisa menjaga harga dirinya, kehormatannya. Nah, kata beliau apa? Ayyakun rawi adlan yumkin qabulu khabarih. Yaitu hendaknya perawi itu adalah orang yang adil, memiliki sifat adalah yang memungkinkan untuk terima kabarnya atau hadisnya. Wal fasik la yuqbal khabaruhu. Sedangkan orang fasik hukum asalnya tidak diterima kabarnya setelah ada kejelasan tadi. Ternyata enggak ada sumbernya. Kata siapa? Kata si fulan. Fulan kata siapa? Kata si fulan. Nah, fulan yang bilang siapa? Wah, enggak tahu anak misalkan terputus itu mengkotek berarti sanadnya. Paham ya? Enggak jelas gitu loh, paham ya? Nah, barangkali bingung seperti itu. Hati-hati. Berikutnya, wa amal adlu fayuqbalu khabaru. Adapun adl, orang yang memiliki sifat adalah itu diterima kabarnya. Bidalili qauli ta'ala dengan dalil firman Allah taala, wa ashhidu dawai adli minkum. Nah, dan jadikanlah saksi atau carilah saksi oleh kalian eh, dari kalangan orang-orang yang memiliki sifat adalah di antara kalian. Tahu ya? Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki sifat al-adalah nam diambil kabarnya. Walam ya'murna bi isyhadihim illa nam linaqbal syahadatahum. Dan tidaklah nam eh, walam ya'murna dan tidaklah Allah memerintahkan kita bi isyhadihim untuk menjadikan saksi mereka itu orang-orang yang memiliki sifat adalah tadi illa melainkan linaqbal syahadatahum. Melainkan untuk apa? Untuk agar kita menerima persaksian mereka. It'anal amro dikarenakan it ini it ta'liliyah ya, artinya karenakan itu ya. Dikarenakan annal amro dikarenakan perkaranya itu biqabulis syahadatin man la tuqbal syahadatu la fa'idata tapi Dikarenakan kalau seandainya perintah itu ada perintah untuk menerima eh, persaksian orang yang tidak terima syahadatnya, paham ya? Untuk menerima persaksian orang yang tidak terima persaksiannya la fa'idata minhu, nisanya enggak ada faedahnya kan itu. Kenapa Allah Taala merintahkan situ untuk Nah, barakallahu fikum untuk mencari saksi dari orang-orang yang memiliki sifat adalah karena diterima gitu loh. Kalau seandainya tidak diterima enggak ada faedahnya itu. Nah, wa huwa final qaul. Kalau seandainya seperti itu keadaannya itu adalah adalah ucapan yang sia-sia. Jadi Allah Taala ketika memerintahkan wa asyhidu dawai adl minkum menunjukkan bahwasanya khabarnya orang yang memiliki sifat adalah itu di apa? diterima. Nah, berikutnya dikit lagi. Amal muru'atu wa Muru'ah itu apa sih muru'ah itu? Dikit-dikit muru'ah, dikit-dikit muru'ah. Muru'ah itu apa? Muru'ah itu makanan atau bukan itu? Paham ya? Atau minuman? Atau apa, Mat? Muhammad? Muru'ah itu bukan makanan, bukan minuman, tapi ini kita bahas sekarang perhatikan. Aman muru'ah itu amaka ada muru'ah itu faqala ahlul ilmi kita arifiha. Maka berkata ahlul ilm mengenai definisinya, huwa muru'ah itu adalah an yaf'ala ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu Seseorang itu mengerjakan perkara yang membuat dia itu apa? Indah dan membuat dia itu bagus. Dalam artian tidak mengerjakan sesuatu yang membuat dia itu tercela. Pertama. Yang kedua, na'am wa yada'a ma yudannisuhu wa yushinuh. Dan seorang itu meninggalkan perkara yang bisa mengotori dirinya dan juga memperburuk dirinya. Kamu itu ya? Naam. Ana ulangi lagi. Definisi muru'ah itu menurut ahli ilm adalah apa? an yaf'ala ma yujammiluhu wa Seseorang itu melakukan enam perkara yang membuat dia itu indah dan juga membuat dia itu bagus. Jadi perkara yang dilakukan itu bukan malah menimbulkan cemooh atau cacian dari orang itu loh, celaan. Tapi apa? Membuat dia itu istilahnya dipuji gitu. Ada pujian itu dalam artian itu membuat dia itu nah indah dan juga bagus itu. Wayada'a dan seseorang itu meninggalkan dan yudannisu wa yushinuh perkara yang bisa mengotori dirinya dan juga na'am kalafiku fikum memperburuk dirinya. Paham ya? nis itu masih mengotori wasikh. Paham ya? Mengotori dirinya. Wa yushinu itu artinya juga sana mengotori. Paham ya? Na'am kalafiku. fikum. salah? insyaallah. Jadi ternyata muruah ini ternyata Eh, mana Muruah itu seorang itu menjaga muruah maksudnya bagaimana? Maksudnya orang tersebut melakukan perbuatan yang membuat dia itu indah dan juga baik namanya dan juga menjauhi perkara yang membuat dia itu buruk serta jelek namanya. Apa maksudnya? Seperti misalnya mencuri, eh, perawi hadis siqah mencuri lagi misalkan. Nanti apa? Hilang meruahnya. Nah, hilang meruahnya. Atau misalkan dia adalah seorang dai misalkan, sunni salafi misalkan, tapi dia gerombolannya, teman mainnya para penjudi. Bukan kelas teri, kelas kakap. <laughs> Dalam artian kelas berat itu loh. Allah musta'an. Dalam artian temannya orang-orang kayak gitu gitu loh. Akhirnya kurang nggak murahnya? Berkurang murahnya, harga dirinya kurang itu. Gimana Ustaz ya gini Ustaz? Kalian itu nggak tahu kami itu di situ cuma main-main. Hatta walaupun main-main berbahaya. kami ya, barakallahu fikum. Nah, kecuali kalau mereka yang datang mau tobat silahkan, tapi kalau kita mendatangi tempatnya gitu kemudian ngobrol bareng-bareng bahkan ikut judi lagi. <laughs> itu kan bilang Kalau seandainya seperti terjadi itu berarti mengurangi murah. Mengurangi harga diri serta kehormatannya. Nah, tapi kalau sampai ikut judi berarti apa otomatis masuk dalam apa tadi? Masuk dalam mengotori agamanya, tidak lurus agamanya karena dosa besaran itu. Nah. Dalam sini ai annal muru'ata hiya an yasta'mila ma yujammiluhu amaman nas. Maknanya ayat kata beliau annal muru'ata bahwasanya muru'ah itu harga diri atau kehormatan itu adalah an yasta'mila. Seorang itu menggunakan atau melakukan ma perkara yang apa? Yujammiluhu amaman nas yang bisa membuat namanya hidup baik di hadapan manusia. Itu namanya menjaga muru'ah. Jadi dia berhati-hati sekali. Makan dengan duduk misalkan, kemudian kalau ketemu nyapa, salam, nah, bukan merengut, paham ya? Nah, atau mencucu. oh, mencucu enggak? Mencucu itu kalau lewat mulutnya itu ya mencucu. Dalam artinya itu enggak senyum gitu loh. Orang yang lewat pun takut gitu loh. Nah, seperti itu, seperti itu. Ya itu berarti akhirnya orang kan timbul ucapan orang kayak gini. Katanya ahli sunnah itu kan baik-baik, lewat nggak senyum merengut misalkan. Kan nggak bagus seperti itu. Nah, kita lihat sini. Nah, kemudian ada wa yuzayyinuhu wa yamdahuhu alaihi. Ya, dia melakukan perbuatan yang membuat dia itu apa? Yang membuat dia itu indah, nama dia itu indah dan juga bahkan mereka memujinya gitu loh. Wah, si ini masya Allah ya. Ternyata ahli sunnah itu kayak ramah-ramah. Ketemu pun menyapa. Ada orang misalnya kesusahan dibantu misalkan. Berarti otomatis kan seperti itu kan menjaga muruahnya seperti ini. Nah, Wa an yatruka ma yudannisu wa Dan seorang itu meninggalkan perkara yang bisa membuat kotor namanya dan juga membuat apa? Yang bisa membuat nah barakallahu fikum keruh namanya di hadapan manusia. Paham ya? Nah, karena aslinya ya eh, yudannis, yushinu, yuwassahu artinya hampir sama semuanya. Mengotori atau bikin keruh. Nah, paham maksudnya ya, insyaallah ya? Eh, nah, itulah yang namanya muru'ah. Yang namanya muru'ah itu adalah dia bisa menjaga muruah maksudnya dia bisa melakukan perkara-perkara yang bikin nah manusia itu apa? Nah, barakallahu fikum memandang dia itu baik gitu loh. Jadi di hadapan pandangan manusia itu orang itu baik gitu loh. Orangnya baik, beradab, sopan, santun dan misalnya nah. Kama law fa'ala al-insanu syai'an amama al-mustama'. Ya, sebagaimana contohnya, ya, kama sebagaimana law fa'ala al ada orang yang berbuat sesuatu tapi di depan apa? mustama', di depan masyarakat. Bagaimana? Ha wa hadzal fi'lu mukhalifun lima 'alaihi Tapi perbuatan dia ini, perbuatan orang ini menyelisih apa yang manusia berada di atasnya. Dalam artian bagaimana? Menyelisih kebiasaan manusia gitu loh. Fa idza ra'au dzalik al-fi'la na'am e, adduhu fi'lan qabihan. Kemudian apabila mereka masyarakat tadi melihat perbuatan tersebut, mereka menganggap perbuatan itu adalah perbuatan yang jelek. Paham ya? Mereka aduhu fi'lan qabihan. Mereka menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang jelek. La yafalu illa aradilun nas. Tidak ada yang berani mengerjakan perilaku atau perbuatan tersebut kecuali orang-orang rendahan wal munhituna minas suflah dan orang-orang bawahan, orang-orang hina dari kalangan orang bawahan. Munshitun adalah orang-orang hina minas suflah dari kalangan orang bawahan. Paham ya? Fanakun maka kita katakan inna hadzal laysa bi'adlin. Orang ini tadi tidak adil. Orang ini tadi tidak memiliki sifat apa? Adalah. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang apa? Yang perbuatan itu tidak dilakukan kecuali orang-orang rendahan itu loh. Paham ya? Maksudnya perbuatan yang menyelisih daripada apa? Daripada enam kebiasaan manusia. Maksudnya kebiasaan yang baik itu ya. Ewa. Kata beliau panakul kita katakan in hadza laisa bi'adlin. Perbuatan seperti ini tidak dikatakan apa? Nah, perbuatan yang eh, masuk dalam sifat adalah. Badalika yang demikian itu kenapa li annahu na'amuru'atuhu lam tastaqim dikarenakan harga dirinya tidak lurus atau kehormatannya tidak lurus. Wa bi fi'lihi hadza dan dengan sebab perbuatan dia ini khanam nam khalafa ma 'alaihin nas. Wa bi fi'lihi hadza dan dengan perbuatan dia ini yang menyelisih apa? Yang menyelisih apa yang manusia berada di atasnya. Maksudnya menyelisih kebiasaan manusia. Fasaqatat muru'atuhu akhirnya jatuhlah harga dirinya karena melakukan perbuatan yang tidak layak tadi itu. Paham itu salah ya? Hewan ya, ambar kalau fikum. Misalkan dia enam, dia seorang dai, ya, ya, seorang dai alusunah lagi. Tapi dia punya motor, motornya blombong. Oh, blombong enggak? blombong kenal potnya dibesarkan itu. Lewat di kampung dikeraskan di di istilahnya di keras-keraskan itu. Akhirnya orang kampung melihat semua orang kayak gini. Berdubah, berjenggot, pakai peci tapi kok. Nah, nah ini mengurangi murahnya seperti ini mengurangi muru'ah. Jadi hati-hati seperti ini. Soalnya terjadi gitu loh, seperti ini bukan di kampung-kampung sini tapi kampung-kampung sana ada terjadi seperti itu. Dan perlu dinasihati seperti itu. Paham ya? Kan enggak pantas juga kan orang awam aja dalam artian orang yang biasa aja pengennya tenang suaranya enggak anu malah ini malah berjubah, berjenggot, pakai imamah misalkan. Kemudian apa? di blombong. Belombong dibesarkan itu suaranya keras. Wah, orang kan terganggu. Nah, ini nanti masuk dalam ini. Khawatir kan?